besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asli Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya yang berhasil membawa lari Raden Purbaya dan Cempaka kini berusaha untuk melepaskan kujang dan sarung yang menancap dalam dada kedua cucunya. Aku harus menolongnya. Melepaskan pusaka yang menancap dalam dada mereka. Ah, akan ku coba sekarang. Yeah. Ya. Ya. Oh, ba bagaimana bisa seperti ini? Oh, mengapa kujang ini tak dapat kulepaskan dari tubuh cucuku? Ah. ah. Baiklah, aku akan mencoba untuk mengerahkan tenaga saktiku. Pedang ini serasa lekat menjadi satu dengan batu karang. Ah, andaikan batu karang pun, kukira tidaklah sukar aku menarik lepas kujang ini. Ah, agaknya ada satu kekuatan lain yang membuatnya jadi seperti ini. Oh, Dewata aku, apa yang harus kulakukan dengan kedua cucuku ini? Tolonglah, jangan kau biarkan dia menderita terus-menerus seperti ini. Kedua cucuku, ah, kedua cucuku bergerak. Ah, agaknya kini dia menjadi sadar. Ah. Kakek. Ah, iya iya iya. Di manakah ah. saya ini berada? Ah. Uh. Dan di manakah Kak Cempaka? Uh, sa saya di sini Raden. Ah, kau iya. kau selamat Kak Cempaka? ya. Kita selamat, Raden. Oh, kakek yang menolong kami. Oh, ya, tapi ah, entahlah. Aku tidak mengerti. Mungkin benar aku yang menolongmu. Tapi ya mungkin juga tidak. Apa maksud kakek? Ah, jika dalam keadaan biasa, mana mungkin aku akan sanggup melepaskanmu dari tangan Resi Amista. Apalagi Tadi malam resi asing itu sedang bersama-sama dengan Prabu Sora. Oh, lalu bagaimana kakek bisa menolong kami? Kekuatan itu datang kembali. Dan kedua manusia sakti yang hampir tak memiliki tandingan itu menjadi lumpuh seketika saat hendak menghancurkan diri kalian untuk melepaskan kujang pusaka milik Prabu Sora. Kujang pusaka? Ya, kujang pusaka. Apakah kalian tidak merasa ada sesuatu yang menancap di dada kalian? Hah? Itu, lihatlah. Eh, eh, apa ini? Apa ini? Apa ini, kek? Oh, bagaimana ini sampai bisa berada di dada saya, kek? Oh. Apakah kalian tidak merasakan sakit atau sadar akan masuknya sesuatu benda dalam tubuh kalian? Oh, tidak. Oh. Bagaimana dengan kau, Raden? Benda ini dapat kupegang tapi aneh, aku tidak dapat mencabutnya. Aneh, bagaimana mungkin ini dapat terjadi, kek? Benda apakah ini, kek? Oh, ini kujang. Sebilah kujang pusaka. Senjata utama milik para raja utama di tanah Pasundan sejak zaman dahulu kala. Kujang ini bernama Cakrabuana. Nah, tengoklah di sekitar dada Raden itu. Apakah Raden dapat melihat cahaya kebiru-biruan yang membias di sekitar senjata itu? Sinar itu keluar dari logam pusaka yang telah masuk ke dalam dadamu. Oh, uh, kek, uh, lalu bagaimana saya dapat melepaskan benda ini? Tidak ada jalan lain kecuali memohon pertolongan pada Dewata aku. Memohon padanya untuk melepaskan kesulitanmu itu. Percayalah, Datangnya kesulitanmu ini adalah darinya, dan hanya darinya jugalah kau dapat melepaskannya. Melepaskan kujang dan juga sarung dari dalam dadamu itu, Cempaka. Um, lalu, apakah kami harus bersemedi memohon petunjuk darinya? Iya, betul. Lakukanlah, cucu. Lakukanlah dengan tenang. Dan aku akan menjaga kalian di sini. Baiklah, Kek. Mari, Kak. Kita mulai saja. Dengan duduk berdampingan, kedua bocah yang kian meningkat remaja itu tenggelam dalam semedinya mereka. Pemusatan seluruh daya pikir serta perasaannya ditujukan pada Hyang Agung Pencipta serta penguasa jagat raya ini. Sementara itu, tidak jauh dari hadapannya, Mamang Kuraya kakeknya duduk memperhatikan kedua cucunya seakan-akan tidak ingin berkedip. Suatu saat kelak akan datang damainya Pasundan sejahteranya Pasundan. Saat pasangan pendekar ini meningkat remaja. Ya, pasangan pendekar. Ah, iya. Aku yakin kalian cucuku adalah manusia terpilih. Manusia yang telah dipercayakan oleh Dewata Agung untuk mengemban tugas kemanusiaan di tanah Pasundan ini. Mungkin hingga bagian lain dari tanah ini atau bahkan hingga ke mancanegara. Hmm, Kujang di dada itu seakan-akan bergetar. Oh, itu juga warangkanya di dada cempaka. Kulihat bergetar perlahan. Oh, oh, wah, celaka. Kujang itu, oh, kujang itu dan juga warangkanya masuk semakin dalam ke dada mereka. Oh, apa yang harus kulakukan? Kujang itu hilang ke dalam dada cucuku. Begitupun dengan warangkanya. Kukira, kukira ini bukanlah suatu malapetaka yang harus kucemaskan. Tetapi justru suatu keberkahan. Ya, suatu hal yang pasti menguntungkan untuk kedua cucuku. Ya, pastilah kedua pusaka itu baik kujang maupun warangkanya, telah bersenyawa dengan tubuh mereka. Ah, iya, aku yakin kepandaian maupun kekuatan kedua cucuku akan berubah dengan hadirnya pusaka itu di dalam tubuh mereka. Ah, itu agaknya Purbaya sudah mulai membuka matanya. Ah, Cempaka juga demikian. Ah. Kakek, di mana kujang yang menancap tadi. Apakah kakek telah berhasil melepaskannya? Oh, iya, warangka kujang di dadaku pun telah hilang, Raden. Ya, kedua pusaka itu telah lenyap. Oh. Masuk ke dalam tubuh kalian. Uh, uh, ka kakek? Uh, kakek bergurau? Uh, kakek bercanda? Tidak, tidak, Cempaka. Aku tidak bergurau. Aku sendiri menyaksikan semua itu terjadi. Aku menyaksikan saat kalian tenggelam dalam semedi kalian. Kujang dan warangkanya bergetar dan kemudian perlahan-lahan masuk dan menghilang dalam dada kalian, dalam tubuh kalian. Uh, tapi, tapi bagaimana itu dapat terjadi, kek? Bagaimana itu mungkin? Ya, memang teramat sulit untuk dapat dimengerti teramat sulit untuk dipercaya. Jika tidak menyaksikannya sendiri, kukira aku pun tidak mungkin dapat mempercayainya. Tapi sekarang cobalah kau bangkit Purbaya. Dan kau juga Cempaka. nah. Ada apa kakek? Apa yang harus saya lakukan? Ah, coba kau mainkan beberapa jurus ilmu dan aji yang telah kau kuasai. Dan kau juga, Cempaka. Baik, Kek. Mari, Kak Cempaka. Hup. Uh, eh, uh, eh, um, mm, uh, eh, apakah saya harus mencobanya dengan bertanding, Kek? Iya, iya. Lakukanlah sekehendak hati kalian. Aku hanya ingin melihat kalian melancarkan jurus dan juga tenaga sakti kalian. Baik, Kek. Bersiaplah, Kak Cempaka. Hup! Hait! Hiya! Hait! Hup! Hait! Hiya! Hait! hitung satu dua tiga Kah. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batu, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombar, bomnya segala macam batu, produksi KB Pharma. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun perubahan terjadi dalam diri keduanya. Tenaga maupun gerak yang keluar dari dalam diri mereka tidak berbeda dengan waktu sebelumnya. Ah, ah, sudah, sudah cukup, cukup busuk, cukup. Ah. Ada apa kakek? Kelihatannya kakek menjadi bingung sekali. Ah. Apa telah terjadi suatu keanehan? Ah, tidak, tidak cucu. Sudahlah, duduklah kembali. Duduk dan beristirahatlah. Tentunya kau telah lelah setelah semalam malaman tidak sadarkan diri. Ah. Nah, kita beristirahat. Dan kemudian kita kembali ke Karang Sedana. Tentu ayahmu menjadi cemas karena kehilanganmu saat upacara ikatan jodoh itu. Ya Raden. Raden harus segera kembali. Kukira kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa ke Cempaka. Kita akan kembali. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu satu keanehan yang telah terjadi pada diri Resi Amista. Uh, keanehan? Ya, Keanehan. Resi Amista kini telah berada di Indra Prasta. Pastilah telah terjadi suatu perubahan. Pastilah Indra Prasta tengah merencanakan sesuatu masalah besar. Dan kemudian mengajak Resi Asing itu untuk bekerja sama. Besok atau mungkin lusa, pasukan besar mereka akan tiba di Galuh. Pasukan besar akan tiba di Galuh? Iya. Mereka akan menyerang Galuh. Prabu Sora hendak menggulingkan kekuasaan saudaranya. Sayang sekali. Sayang sekali, Kek. Hmm. Seandainya saja perang besar itu dapat dicegah, tentu kita akan berhasil menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Jika Indra Prasta mempunyai jumlah kekuatan prajurit yang hampir mengimbangi Galuh, hampir dapat dipastikan mereka akan berhasil menggulingkan Galuh. Karena di sana terdapat tokoh-tokoh dari kalangan dunia hitam, termasuk Resi Amista yang hampir tidak mungkin dapat dikalahkan. Uh, apakah kakek belum berhasil memecahkan Aji Lima Bayang-Bayang? Tidak. Aku belum dapat memecahkan kehebatan Aji itu, Purbaya. Tapi, Kek, hmm. ketika saya mengintai pertarungan kakek dengan Resi Asing itu, di hutan kecil antara barisan batu dewa dan persembunyian pasukan ayahanda, hmm kakek hampir berhasil menjatuhkan mereka. Saat kakek menyebarkan senjata rahasia sebelum melarikan diri meninggalkan resi itu. Ah, iya, hampir saja mengalahkan. Apa maksudmu? Ketika saya perhatikan saat itu, lemparan kakek mengenai empat bayang-bayang itu sekaligus. Hmm. Dan bentuk-bentuk itu bangkit beberapa saat dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan saat kakek menjatuhkan satu di antara mereka. Bentuk itu dapat dengan segera bangkit. Jadi... Iya, saya kira jika saja kakek dapat menjatuhkan lima bayang itu sekaligus, hmm. tentu kakek akan dapat mengalahkan Resi Amista. Sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Lima bayang-bayang. Hmm. Pancawayang. Lima tetapi satu. Satu tetapi lima. Ya, jika aku dapat memukul lima bayang-bayang itu secara bersamaan, berarti aku telah memukul bentuk resi amista yang sebenarnya secara tepat. ya ya, <laughs> ah, ya betul. Kau hebat sekali, cucu. Kau hebat sekali. Aku percaya suatu saat kalian akan menjadi sepasang pendekar yang tidak mungkin akan mendapatkan tandingan. <laughs> Amista, Amista. Akhirnya ilmu kebanggaanmu itu justru jatuh di tangan bocah-bocah kecil ini. Jatuh di tangan bocah-bocah kecil yang adalah cucuku. <laughs> Eh, tunggulah saatnya, Amista. Kau tidak lagi dapat membanggakan dirimu dengan aji lima bayang-bayang. <laughs> Tunggulah beberapa saat di sini. Purbaya akan mencoba beberapa saat untuk menciptakan ilmu penggebuk lima bayang-bayang resi asing itu. <laughs> Sementara itu, pasukan Indraprasta yang bergerak menuju Galuh tiba di perbatasan pada pagi hari menjelang fajar. Tuanku, kita akan menyerang pada pagi hari. Ataukah menunggu hari menjadi siang? Kita akan bergerak setelah malam menjadi terang. Hmm, ya. Dan aku harapkan tiba di kota raja siang hari mereka sedang tenggelam dalam kegembiraan perayaan pesta perkawinan. Agar tidak ada petugas sandi yang memberitahukan kedatangan kita. Seperti biasanya, kau perintahkan beberapa orang kita untuk menjaga secara rahasia jauh di muka barisan ini. Aku tidak ingin lagi mendengar adanya pengawal mereka yang berlari tergesa menuju kota raja. Aku tidak ingin terjadi kegagalan dalam gerakanku kali ini. Untuk itu, hamba akan himpun tenaga beberapa orang di antara pengawal-pengawal khusus kita. Ki Pandu Panjana, serta Ki Prabangkara. Hmm, bagus. Hari telah menjelang pagi. Perintahkan para peronda dan petugas jaga untuk membangunkan prajurit. Mereka harus segera bersiap-siap, mengisi perut serta menghirup udara pagi hari yang akan memberikan kekuatan untuknya. Oh, hmm? iya. Baik, Kakang Prabu. Uh, uh, uh, tapi bagaimanakah dengan putri saya? Apakah akan dibiarkan tidak berdaya seperti itu? Uh, hamba tidak tega melihatnya menderita seperti itu, Kakang. Hmm, jangan lagi bicarakan masalah itu, Rangga. Aku tidak ingin perjuanganku gagal karena putrimu. Dia belum dapat kupercaya. Lupakan saja putrimu beberapa saat kita akan mengurusnya setelah Galuh berada di tangan kita. Dan itu tidak akan lama lagi terjadi. Perintahkan pasukan Rasi Amista untuk bersiap dan juga Panglima Pakih yang berada di sayap kiri. Hamba telah mengutus seorang prajurit beberapa saat yang lalu. <laughs> Bagus. Sekarang kau juga beristirahatlah beberapa saat. Sebentar lagi kita akan menyabung nyawa. Kita membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Oh, baiklah Kakang Prabu. Saya pamit beristirahat. Sana, tunggulah. Sebentar lagi kau akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebentar lagi kau akan mengakui bahwa akulah yang sebenarnya paling tepat untuk memimpin tanah Pasundan ini. Tidak seperti yang dikatakan ayahanda ayah diriku. Sebentar lagi, aku akan menjadi Raja Agung di tanah Pasundan ini. <laughs> Lolo loh, Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok garuk terus? Ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Anu, kadas Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Terjamin Produksi Kalbe Farma. Tawa dari Ranghyang Prabu Sora mengejutkan para prajurit yang mulai terbangun dari tidurnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan pertempuran besar antara Galuh dan Indraprasta? Dan kemudian bagaimanakah dengan nasib para tokoh kita, Anting Mulan, Raden Purbaya, serta Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaps bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.